wa taala dengan nikmat dan taufik dari Allah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis ilmu mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya amin ya rabbal alamin nah ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah masih dalam pembahasan uh, al-khas ya, dalam pembahasan uh, al-mukhassis al-muttasil kata yang menjadi mukhassis yang mengkhususkan kata atau ucapan yang umum. Nah, yang pertama istisna, yang kedua adalah syarat, yang ketiga ketiga, lanjutan dari pembahasan ini kata Syekh uh, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Tsalisan as-sifatu, sifat." Nah, sifat wahya kullu ma usyira bima'nan bima'nan يختص به بعض أفراد 'ami min na'tin aw badalin aw halin. Nah, nah di antara mukhassis yang muttasil yakni pengkhusus yang mengkhususkan kalimat yang umum dan sifatnya mutasil bersambung adalah yang ketiga adalah sifat. Eh, pembahasan yang telah berlalu kita sudah eh, bahas yang pertama apa? Istisna, pengecualian. Yang kedua syarat, syarat. Eh, semua isim-isim syarat masuk dalamnya. Nah, in dan saudari-saudarinya in wama waman wamata dan seterusnya. Nah, dari uh, asmaul syarat atau huruf syarat. Yang berikutnya adalah as Nah, sifat yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang mengesankan ya, makna yang dengannya sebagian anggota umum ya itu menjadi khusus dengannya. Nah, jadi sifat yang dimaksud di sini itu lebih umum ya bukan sifat eh, bukan sifat yang dimaksud oleh eh, ahli nahu ya tapi eh, di sini lebih umum ya lebih lebih umum. Ya, kalau sifat yang dimaksud ahli, ahli nahu, mereka maksudnya adalah an-na'at. Ya, tapi di sini lebih umum. Masuk dalamnya na'at, ya, masuk dalamnya badal, masuk dalamnya hal. Nah, yang intinya jika mengesankan makna yang dengannya sebagian anggota yang masuk dalam kategori umum itu menjadi khusus. Contoh, ya, uh, saya katakan kepada uh, apa namanya pembantu saya umpamanya ini contoh saja ya, walaupun saya tidak punya pembantu nah ini contoh saja saya katakan kepada pembantu saya akrimi tolabah akrimi at tolabah muliakanlah e, para penuntut ilmu itu nah ini umum ya karena ada alif lam di situ rocky ya semua penuntut ilmu nah, umpamanya di, di satu ruangan di sekolah atau di pondok pesantren saya katakan kepada e, pembantu saya akrimit tolabah muliakan para penuntut ilmu itu nah <coughs> mungkin dengan hadiah atau yang semisal dengannya nah kemudian saya katakan akrimit tolabah al mujtahidin yakni al mujtahidin al mujtahid ini naat atau sifat bagi at tolabah berarti yang saya maksudkan di situ bukan semua bukan semua penuntut ilmu tapi ada yang dikhususkan nah ada yang dikhususkan siapa siapa siapa yang dikhususkan nah. Siapa yang dikhususkan dalam dalam hal ini? Ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Yang dikhususkan adalah para penuntut ilmu yang mujtahid, yang bersungguh-sungguh. Para penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh. Nah, jadi sifat yang dimaksud di sini mencakup naat, ya, badal atau hal. Ya, naat, badal atau hal. Naat ya, sifat badal ya pengganti. Uh, hal ya kondisi atau keadaan nanti akan datang contoh-contohnya. Nah, Kemudian kata beliau rahimahullah taala, misalun naati contoh na'at, contoh uh, na'at yaitu sifat qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat." Maka nikahilah dari eh, budak-budak perempuan yang kalian miliki. Al-mu'minat yang beriman. Jadi budak wanita yang beriman yang boleh untuk dinikahi. Ayat sebelum ayat sebelumnya ya ini bisa dicek ayatnya dalam surat An-Nisa ayat 25. Allah sebutkan syarat wa man lam yastati' minkum taulan ay yankihal muhsanatil mu'minat barang siapa yang di antara kalian yang tidak mampu untuk menikahi wanita-wanita merdeka ya yang beriman maka fami mamalakat aymanukum min fatayatikum mu'minat maka boleh kalian menikah fatayatikum yaitu perempuan-perempuan atau budak-budak perempuan kalian. Nah, taib ini umum, fatayatikum ini umum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala khususkan dengan apa? Naat al-mu'minat yang beriman. Berarti yang boleh untuk dinikahi menjadi istri dari kalangan budak-budak perempuan yang kita miliki adalah budak-budak perempuan yang beriman saja. Nah, budak perempuan yang beriman. Kalau dia tidak beriman, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh untuk dinikahi. Nah. Masya Allah Ta'ala ya, umpamanya uh, dia punya budak tapi semua budak-budak tersebut ya bukanlah wanita yang beriman maka tidak boleh dinikahi budak itu ya harus dia beriman karena disebutkan pengkhususannya disebutkan pengkhususannya firman Allah min fatayatikum ya ini umum mencakup semua budak perempuan kemudian datang yang mengesankan makna pengkhususan yaitu naat yaitu sifat dari fatayatikum Fatayat sifatnya adalah al-mu'minat. Maksudnya budak-budak perempuan yang beriman. Nah, berarti kalau tidak beriman tidak boleh. Baik. Contoh yang kedua kata beliau rahimahullah taala, wa mithalul badali. Contoh badal, badal itu pengganti. Nah, pembahasan apa itu na'at, badal, hal dan seterusnya itu ada dalam pembahasan uh, ilmu nahu. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik, contoh badal adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 97, Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Nah, maka wajib bagi seluruh manusia untuk menunaikan ibadah haji di Al-Bait. Al-Bait maksudnya di Baitullah. Nah, mereka berhaji untuk siapa? Lillah, untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Jadi melaksanakan ibadah haji itu lillah. Ya, bukan untuk selain Allah. Ya, masuk dalam kategori selain Allah, ini orang yang berhaji karena ingin dipuji manusia. Dia berhaji supaya dipanggil Pak Haji atau Ibu Haji atau dia berhaji supaya dia di, di, di, dihormati orang, ya, dia dianggap sebagai orang yang sudah pernah ke tanah suci dan seterusnya. Nah, ini di antara bentuk-bentuk orang yang berhaji bukan karena Allah. Harus dia berhaji ya dia berhaji karena karena Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Perhatikan Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 97 Wajib bagi manusia untuk berhaji ke Baitullah untuk Allah. Nah, ini umum ya, bermakna <coughs> umum. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan al nas, al nas am mencakup seluruh manusia. Ya. Akan tetapi dikhususkan di sini Allah sebutkan badalnya manistata'a ilaihi sabilah yaitu orang-orang yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Nah, jadi kata man di situ taksisun, taksis yakni mukhassis lil am, mengkhususkan sesuatu yang umum. Umum tadi anas wajib bagi seluruh manusia. Manusia di sini yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman, ya, bukan orang-orang kafir. Karena yang wajib haji itu orang-orang yang beriman, orang kafir tidak ada kewajiban haji. Nah, karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ah, yang, di, yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang beriman. Ya. Semuanya wajib haji. Kemudian Allah khususkan dengan badal yaitu kata man. Man istata'a ilaihi sabila. Man ini badal dari kata annas. Ya. Man adalah kata ganti atau pengganti dari kata annas, yaitu barang siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Nah, khususkan. Berarti apa? Ya, haji itu tidak wajib bagi orang-orang yang tidak mampu. Ya. Maka tidak perlu kita eh, apa namanya? takalluf memberatkan diri, memaksakan diri untuk haji kalau memang kita tidak mampu. Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan sesuatu yang tidak dimampui oleh hamba-hambanya. Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani satu jiwa kecuali yang dia sanggupi. Nah, maka dalam ibadah haji Ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah itu hanya diwajibkan bagi mereka-mereka yang mampu saja. Yang tidak mampu tidak wajib haji sampai dia mampu. Nah, Masya Allah Ta'ala. Taib. Itu badal. Yang terakhir adalah al-hal, keadaan. Ya. Hal ini juga bisa mentaksis menjadi mukhasis al-muttasil bagi sesuatu atau kalimat yang umum. Contoh kata beliau wa mithalul hali contoh hal adalah qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 93 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dalam keadaan sengaja ya fajazauhu jahannamu khalidan fiha barang siapa dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin ya, dalam keadaan muta'ammidan dalam keadaan sengaja ya, dalam keadaan sengaja maka fajazauhu jahannam maka balasannya adalah neraka jahannam khalidan fiha, dia kekal dalamnya. Nah, taib. Perhatikan ayat ini surat An-Nisa ayat 93. Allah sebut Allah Subhanahu wa taala sebutkan waman waman yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh seorang yang beriman. Ya. Man di sini ya, umum ya karena syarat. Ini sudah berlalu pembahasannya. Nah, Masya Allah Ta'ala Eh, nah wa may yaqtul mu'minan barang siapa yang membunuh seorang uh, eh, mukmin maka fajazauhu muta'ammidan dengan sengaja muta'ammidan di sini sebagai hal hal yang mengkhususkan uh, kata sebelumnya yang bermakna umum tadi nah berarti orang yang membunuh ghairu muta'ammid, tidak sengaja, ya dia tidak terancam dengan ayat ini. Tapi kalau dia sengaja dia membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya, ancamannya adalah neraka jahanam khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Maksudnya khalidan fiha di sini ada khilaf di kalangan para ulama, tapi yang rajih atau yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ini uh, eh, al-muqtut tawil. Nah, atau tulul muqti yaitu saat dia tinggal di, terancam masuk dalam neraka jahanam dia kekal di dalamnya selama-lamanya maksudnya dia tinggal di dalamnya dalam waktu yang sangat panjang sangat lama nah karena e, dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah ini kita kompromikan dengan ayat yang lain Ya, dalam ayat-ayat yang lain eh, Allah Subhanahu wa taala sebutkan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma wahun nar wa ma lidh min ansar sungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Eh, Allah haramkan untuknya surga dan tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim tersebut. Nah, ini kata para ulama kalau dia mati di atas kesyirikan. Siapa yang mati di atas kesyirikan berarti haram masuk surga, kekal dalam neraka. Nah, selain dosa syirik atau di bawah syirik, dia dosanya bukan dosa dosa syirik atau bukan kekafiran, ya bukan syirik, bukan kekafiran. Siapa yang mati di atas sebuah dosa dan belum sempat bertobat kepada Allah, maka dia terancam masuk neraka. Nah, jadi nanti nasibnya di akhirat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki uh, dia masuk neraka, maka dia akan dimasukkan dalam neraka, azab sesuai dengan kadar dosanya, tapi suatu saat nanti dia akan apa? Dia akan dimasukkan ke dalam ke dalam surga. Nah, Allah disebutkan dalam sebuah hadis <coughs> Allah akan mengeluarkan eh, orang-orang yang eh, dalam neraka mangkana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Atau kama qala Nabi SAW siapa yang dalam hatinya ada sekecil semut hitam berupa keimanan. Artinya kalau dia punya iman, mati di atas keimanan walaupun dia punya dosa belum sempat bertobat. kondisinya nanti di akhirat di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, maka Allah akan ampuni dia, ya, dihapuskan dosa-dosanya masuk surga. Tapi kalau Allah kehendaki dia masuk neraka, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka tapi tidak kekal ya nanti dia akan dikeluarkan dimasukkan ke dalam surga nah kata para ulama ini kalau dia mati bukan di atas syirik dan bukan di atas kekafiran tapi barang siapa yang mati di atas syirik atau dia mati di atas kekafiran, belum sempat bertaubat kepada Allah, maka dia kekal dalam neraka selama-lamanya seperti ayat yang telah kita bacakan tadi. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Sungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan untuknya surga dan tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang yang zalim tersebut. Dan dalam ayat yang lainnya Allah berfirman Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang nah uh, yang melakukan perbuatan syirik kepadanya. Nah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Nah, yaitu Allah mengampuni dosa yang selain dari itu. Jadi bukan syirik, bukan kekafiran. Nah, bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. ada umpamanya ada orang yang beriman, dia bunuh dia bunuh seseorang, dia bunuh orang mukmin, dia bunuh orang beriman sengaja. Nah, dia sengaja. Ya, apa apa ancamannya? Dalam ayat disebutkan surah An-Nisa ayat 93, siapa yang bunuh siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia terancam masuk neraka neraka jahanam. Kan begitu? Apakah dia kekal? Jawabannya tidak. Adapun ayat di sini dan fiha dalam surah An-Nisa ayat 93 dia kekal di dalamnya maksudnya tulul mukthi atau al mukti tawil dia tinggal di dalamnya ya tinggal lama dalam di dalam neraka jahanam tersebut tapi tidak kekal kenapa kita katakan tidak kekal berdasarkan penjelasan tadi ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosa kecuali dosa syirik atau dosa dosa kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala kalau pelakunya mati di atas perkara tersebut. Nah, maka dalam ayat ini ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah Allah berfirman wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Kata muta'ammidan di sini adalah hal ya, hal yang menjelaskan kondisi orang yang membunuh tadi. Ya. Yang tadinya umum, pokoknya siapa yang membunuh seorang mukmin ya, maka dia terancam masuk neraka, tinggal lama dalam neraka jahanam berlaku umum. Nah, kemudian Allah khususkan muta'ammidan kalau dia bunuh dalam kondisi apa? Muta'ammid dalam kondisi sengaja. Kalau dia nggak sengaja, ya tidak terancam. Ya. Memang ada orang yang membunuh tidak sengaja? Ya ada, bisa jadi. Ya. Umpamanya dia eh, dia buang sampah umpamanya atau botol dari rumahnya. Umpamanya sampahnya itu botol satu karung umpamanya. Ya, dia biasa dia dia biasa buang sampah dari jendelanya umpamanya, di bawah itu langsung tembus pembuangan sampah. Ternyata di bawah sampah pembuangan sampah itu ada orang umpamanya lagi nyari botol entah apa dia cari di situ. Ada lagi ada orang di bawah, dia nggak tahu ada orang. Dia buang saja sampahnya seperti biasa, ternyata kena orang di bawah mati. Dia dia bunuh nggak sengaja. Nah, makanya seperti ini tidak tidak masuk dalam kategori ayat ini. Nah, masya Allah taala. Taib. Ini uh, eh, al-mukhassis al-muttasil yang terakhir yang disebutkan oleh uh, eh, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab ini. Nanti berikutnya insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya pembahasan al-mukhassis al-munfasil. Ya, al-mukhassis pengkhusus yang munfasil yang terpisah dari kalimat. Nah, ada ayat umum ya bermakna umum tapi dikhususkan dengan ayat yang lain bukan pada satu ayat tapi pada ayat yang lain. Ini yang disebut dengan al-mukhassis al-muttasil atau e, dikhususkan dengan dengan hadis yang lainnya. Nah, atau nanti akan datang insyaallah taala e, rinciannya bismillah taala. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon dan berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk meraih surga, dimudahkan untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita dan dikumpulkan dalam surga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majlis ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk istiqomah di atas agamanya sampai ajal datang menjemput kita.